Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. <clears throat> Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada <clears throat> saya dan juga para ikhwas kalian serta HSI yang dimuliakan oleh Allah masih memberikan kenikmatan yang banyak dan tidak terhingga di antaranya adalah kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam sehingga masih pada hari ini kita menikmati indahnya hidup di dalam agama Islam dan bahagianya hidup dengan keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Alhamdulillah dan insya Allah pada hari ini kita akan kembali melaksanakan acara rutin yang biasa kita lakukan di program HS ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para peserta dan ini kita usahakan setiap pekannya ya setiap hari Ahad kita usahakan bisa uh, memberikan uh, waktu meskipun hanya sebentar menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari peserta sesuai dengan kemampuan kita. Langsung kita masuk pada pertanyaan yang pertama dari Muhammad Davin Ramadan. Pertanyaannya, bolehkah saya membuat nadar dalam bentuk seperti di bawah ini? jika saya melakukan ghibah dalam satu bulan ke depan, maka saya mewajibkan atas diri saya bersedekah sekian rupiah setiap kali saya menghibai orang atau pernyataan semisalnya yang terkait dengan kemaksiatan lain. Ini sepertinya pertanyaan sudah pernah dijawab, tapi tidak masalah kita menjawab eh, apa sekali lagi. Ini pernah dilakukan oleh sebagian ya salaf atau yang dinasihatkan oleh e, sebagian ulama dia diantara untuk mendidik jiwa kita mendidik diri kita ya apabila e, eh, diantaranya adalah seseorang e, ketika dia berbuat maksiat membiasakan dirinya untuk ia melakukan amal soleh diantaranya adalah sodakah. Di antaranya adalah sodakoh. Ini disebutkan oleh sebagian salaf atau sebagian ulama e, di antara cara untuk mendidik diri kita supaya kita meninggalkan kemaksiatan. Ya, supaya kita meninggalkan kemaksiatan. Tapi nasihat saya jangan sampai di dijadikan ya bentuknya seperti nadar, ya. Karena kalau bentuknya e, nadar maka uh, masuk di dalam uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya bahasanya uh, eh, nazar ini keluar dari orang yang bakhil keluar dari orang yang bakhil yaitu tidak melakukan ketaatan kecuali apabila uh, kemauannya terpenuhi atau terlaksanakan <clears throat> Jadi ringkasnya eh, ini pernah dinasihatkan oleh sebagian ulama atau sebagian salaf dan ini adalah bentuk cara mendidik diri kita untuk supaya jauh dari kemaksiatan tapi jangan sampai dijadikan eh, eh ya dibuat e, nadar yang cukup kita mengatakan ya atau atau mengatakan pada hati kita yang kita punya niat ya untuk tidak ribah kepada orang lain dan seandainya terjatuh ke dalam ghibah maka saya mau bersedekah. Gitu saja ya tanpa dibuat e, nadar. Kemudian yang kedua dari hadi Abu Yoga, hukum sihir yang benar atau makruh. Mohon penjelasan. Ini juga sudah pernah ditanyakan. E, jawabannya yang benar adalah haram. Ya dan ini adalah termasuk bentuk kekufuran Allah SWT mengatakan وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ akan tetapi setan-setan mereka lah yang kufur mereka lah yang kufur yang mengajarkan kepada manusia kekafiran mengajarkan kepada manusia kekafiran Kemudian juga dalam ayat ini Allah SWT menurunkan malaikat Harut dan juga Marut yang merupakan ujian bagi manusia mereka mengajarkan e, sihir dan setiap kali mereka <clears throat> mengajarkan mereka mengatakan fala takfur fala takfur janganlah engkau kufur menunjukkan bahasanya sihir ini adalah haram bukan hanya makruh tetapi dia adalah haram, tidak boleh ya, seseorang e, mempelajari sihir atau mengajarkan atau melakukan sihir atau meminta orang lain untuk mensihirkan. Ini semua adalah termasuk perkara yang haram di dalam agama kita. Yang ketiga dari Ros Yuliani <clears throat> mengenai halaqah 15 dengan tema sihir. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Apabila orang tidak menyadari Sebut saja A bahwa telah meminta sihir Berobat kepada tukang sihir berkedok kiai Apakah hukumnya? E, sebentar ini e, pertanyaan-pertanyaan sebagian sudah sudah pernah dijawab Baik e, Pertanyaan selanjutnya e, Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan masalah haji Larangan memakai minyak wangi Pertanyaan dari Melani saya masih bingung dilarang kita untuk menggunakan minyak wangi di badan. Kalau nanti kita mandi menggunakan sabun atau mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan tisu basah atau hand sanitizer di mana tentunya produk tersebut ada wewangiannya, apakah diperbolehkan atau tidak, dan bagaimana kalau untuk mencuci pakaian, tentu tangan akan terkena sabun deterjen yang ada wewangian, apakah boleh? Ya, uh, yang dilarang bagi orang yang sedang ihram adalah memakai minyak wangi. Yang dilarang adalah memakai minyak wangi. Ya, dilarang seorang yang sedang dalam keadaan ihram ya memakai e, minyak wangi baik di badannya maupun di tubuhnya dan ini berlaku baik laki-laki maupun wanita. Yang dilarang adalah tip. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan contohnya diantaranya adalah za'faran dan juga wars dan masuk di dalamnya seluruh jenis minyak wangi. Ini termasuk larangan diantara larangan ihram. Nah, sebagian ulama mengatakan bahasanya larangan di sini adalah minyak wangi dan tidak mencakup barang lain yang wangi. Karena di sana ada barang lain selain minyak wangi yang wangi dan baunya harum. Tetapi yang dilarang adalah minyak wangi saja. Jadi tidak semua yang wangi dilarang. Tidak semua yang wangi dilarang. Yang dilarang adalah tim. Yaitu minyak wangi yang memang dibuat untuk minyak wangi. Dan ini ma'ruf, masyhur. Adapun tisu, kemudian sabun, kemudian sampo dan seterusnya maka tidak dinamakan minyak wangi meskipun dia adalah wangi dan yang dilarang adalah minyak wangi wallahu taala a'lam minum air zam-zam pertanyaan dari khairani amalia saya mau tanya perihal minum, minum air zam-zam saya pernah mendengar minum air zam-zam setelah tawaf dan sebelum sa'i dari sofa merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selain meminumnya, beliau juga menuangkan sebagian air zam-zam ke kepalanya. Apakah benar yang saya dengar itu? Dan seperti apa pelaksanaannya di ibadah umrah dan haji? Dan adakah doa dan zikir yang dibaca ketika melakukannya? Ya, e, para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, yaitu setelah e, tawaf dan eh, sebelum sa'i beliau sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam dan menuangkan uh, air zam-zam di atas kepalanya. Ya. Para ulama berselisih apakah ini dijadikan sunnah sehingga setiap orang yang melakukan tawaf dan sebelum dia sa'i maka minum air zam-zam dan uh, apa menuangkan air zam-zam di atas kepalanya dengan keyakinan itu adalah sunnah yang kita diberikan pahala apabila melakukannya karena Allah Azza wa Jal? Ataukah hal ini hanya sifatnya adalah eh, apa memang kebutuhan? Karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis melakukan tawaf dan tentunya orang yang melakukan tawaf e, sedikit banyak ada capeknya ya dan hausnya sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam butuh untuk meminum air zam-zam dan juga untuk eh, menuangkan air di atas kepala beliau. Ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sunnah butuh atau tidak butuh sunnah. Kemudian ada yang mengatakan uh, eh, ia ya tergantung kebutuhan. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya karena kebutuhan, karena memang beliau membutuhkan. Baik, uh, di antara ulama yang mengambil pendapat yang kedua adalah Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar e, apa kebutuhan saja. Jadi tidak dinamakan dengan sunnah sehingga apabila memang kita butuh untuk minum silahkan ya kita minum atau ingin menuangkan air di atas kepala silahkan tapi kalau tidak ya e, tidak kita katakan dia telah meninggalkan sunnah. Jadi dilakukan kalau memang ada kebutuhan. Tahu saya tidak ada uh, doa dan zikir yang dibaca khusus ketika uh, menuangkan zam-zam atau meminum air zam-zam. Tapi yang jelas uh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima syuri balahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat ya orang yang meminumnya. Kalau niatnya adalah sebagai obat, maka dia bisa sebagai obat. Ya. Dan dalam hadis yang lain Eh, ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Ya, air zam-zam ini adalah makanan dan juga bisa menjadi obat. Ya, obat sekaligus makanan. Pertanyaan selanjutnya dari Yahya Umar, seorang yang muhrim bolehkah dia mengenakan celana dalam yang berjahit? Seorang yang muhrim yaitu laki-laki yang muhrim tidak boleh dia menggunakan pakaian yang membentuk badan. Tidak boleh dia menggunakan pakaian yang membentuk badan. Ya seperti misalnya jubah atau celana panjang, ya celana dalam, kaos, kemeja. Ini adalah pakaian yang membentuk badan baik sebagian badan maupun seluruh badan. Dilarang bagi orang yang muhrim untuk mengenakan pakaian tersebut. Termasuk diantaranya adalah celana dalam berjahit atau tidak berjahit tidak boleh. Karena yang dilarang adalah membentuk badan. Kalau membentuk badan dan dia tidak berjahit maka tidak boleh. Ya. Kecuali <clears throat> apabila seseorang udur. Ya. Apabila seseorang udur sehingga terpaksa dia memakai celana dalam terpaksa dia memakai celana dalam maka dalam keadaan demikian ya uzurnya makbul mak uzurnya diterima dan silahkan dia memakai celana dalam akan tetapi dia diharuskan untuk membayar fidyah diharuskan untuk membayar fidyah apa fidyahnya fidyahnya memilih satu di antara tiga perkara yang pertama menyembelih seekor kambing di Mekah dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di Mekah dan tidak boleh dia mengambil satu pun atau sedikit pun dari dagingnya. Kemudian yang kedua memberi makan enam orang miskin yang ada di kota Mekah bisa mentahan atau sudah matang. Kalau yang mentah berarti e, memberi e, satu orang miskin satu setengah kilo beras, satu setengah kilo beras. Jadi kita butuh ya 9 kilo kemudian kita bagikan kepada enam orang miskin. Kemudian yang ketiga berpuasa tiga hari dan puasa tiga hari di sini bisa berurutan, yang bisa e, tidak berurutan, kemudian bisa dilakukan di Mekah, bisa dilakukan di luar di luar Mekah. Baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Sultani. Bagaimana cara kita toharah ketika berhadas sedang toaf? Bagaimana ketika cara kita taharah ketika berhadas sedang tawaf. Sama dengan kalau kita e, bertaharah pada kesempatan yang lain. Ya sama caranya kalau kita bertaharah pada kesempatan yang lain. Apabila seseorang sedang tawaf kemudian hadas maka dia diharuskan untuk ia ya, berwudu kembali ya karena yang namanya tawaf ini disyaratkan harus dalam keadaan suci. Dan ini perbedaan antara tawaf dengan sa'i. Tawaf diharuskan dalam keadaan suci, adapun sa'i maka tidak diharuskan dalam keadaan suci. Cara bertaharahnya sama dengan kalau kita bertaharah pada kesempatan yang lain. Apabila sudah bertaharah, maka dia mengulang dari awal. Ya putarannya dihitung dari awal kembali dan tidak melanjutkan ini adalah pendapat yang lebih kuat insyaallah dan ini juga yang lebih berhati-hati dari dua pendapat. Yang kedua puluh eh, yang selanjutnya pertanyaan tentang masalah miqat bagi penduduk Mekah. Pertanyaan dari Kausar Amru mau bertanya mengenai materi halakoh HSI ke-21. Berkaitan dengan hadis di bawah ini, hatta ahlu Mekah min Mekah Maka apakah hadis ini bermaksud bahwa khusus untuk penduduk Mekah mikotnya itu adalah Mekah itu sendiri. Sehingga di sini menyebutkan lima jenis tempat mikot bukan empat tempat mikot saja, yakni Dzul Hulaifah, Juhfah, Kornul Manazil, Yalamlam dan Mekah, khususnya untuk penduduk Mekah. Dan jika ditambahkan dengan hadis Aisyah yang menyebutkan Datu Ailqin sebagai tempat mikot, maka total mikot itu sebenarnya ada enam. Mohon faedahnya. Baik, ke eh, Mekah ini adalah mikot bagi penduduk Mekah yang akan melakukan haji. Hatta ahlu Mekah tamin Mekah. Ucapan Nabi SAW sampai penduduk Mekah, mikotnya dari Mekah maksudnya adalah dalam ibadah haji. Ya penduduk Mekah atau orang yang sehukum dengan mereka seperti orang eh, bukan orang Mekah tetapi dia tinggal di Mekah sebelum haji maka pada tanggal 8 ihramnya adalah dari tempat dia berada. Ini maksudnya. Hatta ahlu Mekah min Mekah sampai penduduk Mekah dari kota Mekah maksudnya adalah e, ketika ihram haji. Adapun ihram umrah maka e, mikotnya atau ihramnya adalah dari luar kota Mekah atau dari luar tanah haram. Penduduk Mekah dan orang yang semisal dengan mereka apabila berada dalam Mekah dan ingin melakukan umrah maka harus keluar dulu ke tanah halal baru setelah itu mereka melakukan umrah dan e, melakukan ihram dari sana. Jadi maksud hadis tadi ya hatta ahlu Mekah min Makkah adalah untuk e, ibadah haji. Adapun ibadah umrah maka tidak demikian. Adapun mawaqit para ulama hanya menjelaskan e, yang dimaksud dengan mikot adalah yang yang berada di luar Mekah. Inilah yang dimaksud dengan miqat. Ya, yang berada di luar Mekah inilah yang dimaksud dengan mawaki. Jadi jumlahnya tetap ada lima. Dhul Hulaifah, Juhfah, kemudian Jalamlam, kemudian Qarnul Manazil dan juga Zatu Irqin. Baik, ada pertanyaan yang lain mungkin bermanfaat. Umrah saat di Miqat Bir Ali. Ana mandi kemudian salat, setelah itu ana beli gunting untuk potong kumis, kemudian anak naik bis baru meniatkan ihram untuk umrah. Bagaimana apakah anak terkena dan denda karena setelah sholat baru potong kumis tetapi belum niat ihram umrah? Kita katakan tidak masalah karena dia memotongnya sebelum apa? Sebelum niat. Karena dia memotongnya sebelum niat, ya maka belum berlaku larangan-larangan ihram. Apakah dibolehkan saat mabit di Mina pulang pergi ke Mina pulang, pulang pergi Mina Mekah sepengetahuan anak boleh karena pada saat itu juga dibolehkan melakukan tawaf ifadah yang notabene dilakukan di Mekah atau di luar Mina ya boleh kita e, ketika mabit Mina siangnya atau malamnya pulang pergi Mina Mekah yang jelas ya ketika malam hari diwajibkan kita untuk bermalam di Mina dan seseorang dinamakan bermalam di Mina apabila bermalam di Mina lebih dari separuh malam. Kalau satu malam dan malam ini dimulai dari waktu maghrib dan diakhiri dengan waktu subuh, apabila antara maghrib dengan waktu subuh misalnya 10 jam, maka kita dinamakan mabit di Mina apabila tinggal di Mina di malam hari lebih dari 5 jam. 5 jam, 5 menit, 5 jam, 10 menit, 6 jam, 7 jam maka berarti kita sudah tinggal di Mina lebih dari separuh malam. Barulah kita dinamakan mabit. Kalau kurang dari itu maka tidak dinamakan dengan mabit. Oleh karena itu hati-hati orang yang ingin ke Mekah pada hari-hari tersebut jangan sampai dia ketinggalan sehingga tidak sempat melakukan mabit ya di Mina secara sempurna. Ya nasihat guru kami di sini ya Syekh Abdul Muhsin beliau mengatakan ya sebaiknya awal malam kita berada di Mina. Ya jadi dari waktu maghrib sampai misalnya jam 2 atau jam 1 atau jam 3 kita berada di Mina. Baru setelah itu di akhir malam ya kita berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ya melakukan tawaf ifadah. Ya karena kalau kita balik khawatir nanti nggak dapat mabit di Mina. Misalnya orang yang pergi ke Mekah di awal malam sebelum maghrib dia ke Mekah ya kemudian e, tawaf dan seterusnya tidak selesai kecuali jam 12 misalnya kemudian jam 12 dia pulang ke Mina belum macetnya dan lain-lain sehingga tidak sampai ke Mina kecuali jam 3 nah ini kalau demikian keadaannya maka dia telah ketinggalan e, mabit dan orang yang meninggalkan e, bermalam di Mina tentunya di sana ada ada konsekuensinya ya konsekuensinya Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Uh, eh, Insya Allah kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.